Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'id Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat Maghrib Masjid Al-Asri Pakung Rejo rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan dan kajian tentang upan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari buku Sambail Nabi karya Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah At-Tirmidzi rahimallahu taala. Terakhir kita uh, mengkaji hadis Anas bin Malik radhiallahu anhu yang menceritakan uh, kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam memiliki uban namun sedikit saja. Ya, sehingga sam, eh, dikatakan adalah cuma 14 helai saja. Dalam red yang lain tidak sampai 20 helai. Dan ditegaskan sehingga tidak sampai derajat perlu disemir. <clears throat> Karena demikian sedikitnya rambut uban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang hadis yang ke 39. Kemudian selanjutnya adalah hadis dari sahabat Jabir bin Samurah radallahu anhu waqad su'ila beliau ditanya tentang uban yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Jabir bin Samurah mengatakan adalah karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dahana ra'sahu jika beliau pakai minyak rambut lam yura minhu syaibun. Maka tidak terlihat adanya uban di kepala Nabi. Wa idha lam yadahan. Dan jika Nabi tidak pakai minyak rambut, ru'ya minhu maka terlihat ada uban di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini di samping diriatkan oleh At-Tirmidzi di sini di Samail. Jika dilihatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka di sini menunjukkan bahasanya Nabi terkadang pakai minyak rambut dan terkadang tidak memakai minyak rambut. Dan saat Nabi pakai minyak rambut, maka tidak ternampak, eh, tidak terlihat ada uban di kepala Nabi. Penjelasannya adalah Ida dahana ra'sahu lam yura minhu syaibun Artinya uban itu yaktafi samar dan tidak terlihat maawuju wujudi duhni ketika ada minyak rambut. Maka tidaklah jelas uban Nabi liqillatihi karena sedikitnya uban Nabi. Namun jika Nabi tidak pakai minyak rambut, maka terlihatlah ada uban di kepala Nabi. Maka isi hadis ini sejalan dengan isi hadis Anas yang telah lewat bahasanya uban yang ada pada ya, jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sya'aratun cuma beberapa helai rambut yasiratun yang sedikit. Jumlahnya tidak sampai 20 helai dan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jika beliau memberikan minyak ya, pada jenggotnya atau rambut kepalanya maka uban tersebut ikhtafa itu tidak terlihat karena demikian sedikitnya uban di kepala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis selanjutnya dari hadis yang ke-40 dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar dan mengatakan hanyalah karena saibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan kurang lebih min isrina sya'ratan cuma 20 helai doa yang berwarna putih catatan kaki dalam sanad hadis ini terdapat syarikun al-qadhi dan hafalan perawi ini kalamun ma'rufun diperbincangkan oleh para ulama hadis dengan perbincangan yang telah dikenal. Akan tetapi ya, hadis ini dikuatkan oleh hadis Anas yang telah lewat. Ditambah terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat dalam keadaan tidak ada di kepala dan jenggot Nabi tidak sampai terdapat 20 helai ya, rambut berwarna putih. Tentu nyata-nyata dihatkan oleh Bukhari dan Muslim yang jelas-jelas sahih. Kemudian dari ya, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma Ibnu Abbas bercerita bahasanya Abu Bakar bertanya pada Rasulullah <clears throat> Wahai Rasulullah, qad shibta sungguh Anda beruban. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya batni yang membuat aku beruban adalah memikirkan surat Hud, surat Waqiah, surat Al-Mursalat, surat Amma Yatasa'alun, yaitu An-Naba, dan surat Idhasam Sukuwirat. Di riwayat yang lain dari Abu Ishaq masih dari Abu Ishaq As-Sabi'i dari Abu Juhaifah Qal Abu Juhaifah mengatakan kalau mereka sejumlah sahabat mengatakan wahai Rasulullah naraka qad syibta kami lihat Anda telah beruban Qal maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qad sayabatni hudun wa akhawatuha yang bikin aku beruban adalah memikirkan, merenungkan, merenungi surat Hud dan teman-temannya. Tentang kualitas hadis yang dicatatkan kaki, hadis ini di diatkan oleh Tirmidhi di Syama'il, juga diatkan oleh Al-Musannif Tirmidhi di jami'nya dari dua jalur. Jalur yang pertama Abu Ishaq As-Sabi'i dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ya, dari Abu uh, An Abi Bakrin bihi dengan Abu Bakar dengan redaksi yang ada di sini sama persis dengan sanad yang tadi telah kita baca. Jalur yang kedua adalah Abu Ishaq Asabi'i dari Abu Juhaifah bihi dengan redaksi yang sama. Dan di sini juga diriatkan dari selain dua jalur ini Walihada oleh karena itu sebagian ulama menilai hadis ini dalam ilmu mustalah hadis adalah mingkobil sejenis hadis mutarib Dan matalabi al-Hafidh Ibnu Hajar, al-Hafidh Ibnu Hajar itu mencontohkan dengan hadis ini sebagai contoh hadis mutarib di kitab beliau An-Nukat ala Muqaddimah Ibnu solah Kata Ibnu Hajar, contoh hadis mutarib nah, yang beliau bawakan hadis tentang Nabi beruban disebabkan merenungkan surat Hud dan kawan-kawannya. Wadzakara dan Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan bahwasannya hadis ini diriwayatkan oleh lebih dari 10 jalur. Ikhtalafa fi arwat ala Abi Ishaq As-Sabi'i. Namun para perawi-perawi dari Abu Ishaq As-Sabi'i itu macam-macam. Tidak seragam. Ya, ada yang tadi jalurnya dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Ikrimah dan seterusnya. Nanti ada yang lain, uh, yang macam-macam, yang banyak. Dan nampaknya Abu Ishaq As-Sabi'i adalah bukanlah uh, dikolongkan sebagai uh, perawi yang memungkinkan punya banyak sanat sehingga dinilai guncang. Kalau perawi tersebut itu adalah orang yang terkenal mukfir, banyak riwayatnya, maka akan dimaknai ya memang ada jalur ini, jalur ini, ada jalur ini, ada jalur ini. Jika dia bukanlah mukfir, ah, maka eh, terjatuh dinilai semacam ini. Walihata'a'alla Allah ba'du ilmi oleh karena itu sebagian ulama menilai bahasanya hadis ini maklul, di sini hadis yang cacat, wata'afuhu dan banyak ulama menilainya dhaif bil itirab dengan status goncang. Yang ya, dan hadis itu dikatakan itirab manakala boleh jadi ada perselisihan yang sangat banyak di sanatnya atau di matanya dan tidak mungkin melakukan dilakukan tarajih. Ketika itu maka ketika tidak bisa dipilih mana yang lebih kuat antara satu dengan yang lain, ya, maka dia statusnya mutarib. Namun jika bisa dipilih mana yang lebih kuat, maka dikatakan bahasanya yang benar adalah riwayat ini. Ya, semacam hadis uh, tentang kulatain dua kula sebagian ulama menilai mutarib namun yang benar dia tidak mutarib dikarenakan uh, riwayatnya itu bisa E, ditarjih dipilih mana yang lebih kuat. Namun meskipun maka ringkasnya berdasarkan catatan kaki yang ada di sini bisa kita lihat kesimpulannya bahasanya di sini daif. Namun meskipun demikian atau kita lihat sarahnya dari Syekh Abdul Razak maka beliau uh, menyimpulkan secara konten bahasanya itu satu hal yang benar. Bahasanya Nabi itu beruban bukan karena masalah dunia, namun karena masalah akhirat. Asyahid yang menjadi sisi pendalilan dari dua hadis ini adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku itu beruban karena memikirkan surat Hud, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, surat An-Naba, dan surat At-Takwir. Demikian juga di riwayat yang kedua, aku beruban karena memikirkan surat Hud dan teman-temannya. Yang dimaksud dengan teman-teman surat Hud adalah surat-surat Al-Quran yang isinya membahas ahwal, kengerian hari kiamat dan kesusahannya. Maka kalau ahwal itu keadaan, kalau ahwal itu kengerian. Dari kata-kata haulon, kalau haulon itu ngeri, kalau haulon itu kekuatan. La haula wala quwata maka haulon itu kekuatan namun kalau haulon kengerian. Ya, fahadis suara maka surat-surat yang disebutkan mursalat, al-waqi'ah dan yang lain fiha isinya adalah deskripsi tentang kengerian hari itu. Oleh karena itu terdapat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis Nabi mengatakan siapa yang ingin melihat hari kiamat seakan-akan hari kiamat itu di depan matanya, maka silakan baca surat At-Takwir, surat Al-Infitar, dan surat Al-Insyiqaq. Bacalah tiga surat demikian di hadis yang diatkan oleh at tirmidhi di Jami' At-Tirmidzi. Maka Nabi merekomendasikan tiga surat siapa yang ingin melihat e, hari kiamat seakan-akan kiamat itu ada di depan matanya. At-Takwir, Al-Infitar, dan al insyikok Karena tiga surat ini menggambarkan kengerian hari kiamat dan kesusahan yang besar yang akan dijumpai oleh manusia pada hari itu. Sehingga bisa kita simpulkan bahasanya uban yang sedikit yang dijumpai di rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan karena memikirkan urusan dunia bukan karena sedih disebabkan hilangnya maslahat dunia. Bukan pula karena bergantungnya hati dengan dunia. Bukan karena minatnya hati untuk mendapatkan tambahan dunia. Atau hal-hal semacam itu yang merupakan keadaan pada banyak manusia. Miman yahsulullah seibu yang mengalami uban. Pihak sababi karena sebab ini maka banyak orang kata beliau ya, rambutnya beruban karena mikirkan dunia, karena mikirkan tambahan dunia. Ya. Demikian keadaan kafir minan nas. Balkana ihtimamat namun Nabi beruban karena Nabi memikirkan akhirat. Uh, Abu Bakar mengatakan kot syipta anda beruban wahai Nabi. Artinya nampak uban pada rambut kepala Anda. Dan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pertanyaan tentang sebab terjadinya uban. Maka Nabi mengatakan, ya, surat Hud dan teman-temannya lah yang membuat aku beruban. Artinya bahasanya sebab uban ini adalah al-ihtimam, perhatian dengan hari akhir. Wafihi maka di sini kita jumpai pelajaran yaitu penjelasan tentang betapa agungnya pengaruh Al-Quran betapa besarnya manfaat Al-Quran. Namun tidak untuk semua orang. Namun hanya liman barahu untuk siapa saja yang merenungkan Al-Quran. Dan memikirkan maknanya, mengetahui isi kandungannya. Maka siapa yang melakukan hal tersebut, maka akan terwujud baginya al-atharu al-balir, dampak yang luar biasa. Dampak yang luar biasa untuk terwujudnya kesalehan. Dampak yang luar biasa untuk terwujudnya zakat kesucian hati dan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Maka siapa merenungkan Al-Quran dengan benar-benar perenungan dan mengkaitkan Al-Quran dengan hari akhir, kemudian membelokkan perhatiannya dan perhatiannya untuk hari yang agung itu, tuna dan tidak memperhatikan hilangnya maslahat atau kepentingan duniawinya, Walihada oleh karena itu maka adalah di antara doa Nabi sallallahu Alaihi Wasallam yang oleh At-Tirmidzi dalam jami'nya dari Ibnu Umar radhiallahu anhuma Nabi berdoa Allahumma la taj'al dunya akbar hammina wa ma ilmina. Ya Allah janganlah engkau jadikan dunia adalah perkara yang paling besar menyita perhatian kami. Jangan, ya Allah janganlah engkau jadikan dunia perkara terhebat yang menyita perhatian kami dan puncak pengetahuan kami. Maka berdasarkan doa ini, maka berdasarkan doa ini, maka doa ini yufi demikian faedah. Bahasanya tidaklah mengapa seorang itu perhatian dengan dunia dan maslahat dunia, penghidupan dunia, kebutuhan dunia dan kebutuhan anak-anaknya. Akan tetapi yang keliru, yang salah, yang tidak boleh adalah antatghaw ihtimamatuhu manakala perhatiannya terhadap dunia itu ihtimamatu ad perhatiannya terhadap dunia itu mengalahkan tatghaw melampaui batas yaitu mengalahkan perkara yang khuliqali ajlihi manusia itu tercipta untuknya yaitu ibadah yaitu mengisahkan Allah taala dan bersiap untuk berjumpa dengan Allah dan mencari bekal untuk hari al-ma'ad, hari kembali. Maka perhatian dengan dunia tidaklah tercela. Yang tercela adalah perhatian dengan dunia itu mengalahkan perhatian akhirat. Menyebabkan tidak punya ihtimam, tidak punya kepedulian dengan akhirat sama sekali. Atau peduliannya dengan akhirat itu sangat minim, sangat tipis, karena habis terkuas pikirannya untuk memikirkan dunia dan dunia. Dan kita bisa ambil pelajaran juga dari hadis ini, bahasanya Al-Quran itu adalah obat bagi hati, adalah penyembuh bagi jiwa, adalah sebab baiknya keadaan. Maka setiap kali seorang hamba itu perhatian dengan Al-Quran, dalam bentuk mentadabur Al-Quran, merenungkan makna-makna Al-Quran, isi kandungan Al-Quran, maka Al-Quran akan menciptakan pada dirinya hubungan dengan Allah eh, dan perhatian dengan hari akhir. Bersiap-siap untuk hari akhir, tahayuan dan menyiapkan diri, tazawudan dan mengumpulkan bekal untuk hari yang agung tersebut. Dan ingat, min akhir manazala ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam, ayat yang terakhir yang turun pada nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Ta'ala, di surat Al-Baqarah ayat yang ke-281 dan ayat ini turun lebih belakangan dibandingkan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Lebih belakangan dibandingkan al-yauma akmaltu lakum dinakum adalah ayat di akhir surat Al-Baqarah wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Dan hati-hatilah engkau dengan satu hari di mana semua kalian akan dikembalikan kepada Allah pada hari itu. Yaitu maka e, adalah ayat yang berisi perintah untuk memikirkan akhirat dan nasib di akhirat. Maka siapa yang merenungkan Al-Quran dengan benar-benar perenungan, maka awrathahu at-taqwa. Maka perenungan tersebut akan membuahkan takwa dan semangat berbekal untuk hari yang telah dijanjikan, wal istiqdad dan bersiap-siap untuk hari tersebut. Lain hanya dengan keadaan, berbeda dengan keadaan orang yang dunia menyibukkannya sehingga jadilah dunia itu akbar hammihi perkara yang paling besar menyita perhatiannya bahkan itulah puncak pengetahuannya sampai-sampai dia beruban gara-gara memikirkan dunia bahkan gara-gara dunia dia jatuh sakit ya, kenapa sakit ya, karena stres ya, karena bangkrut akhirnya jatuh sakit wayahtamu wayahtamu dan galau dan galau gara-gara dunia Ya, galaunya gara-gara dunia, gara-gara wanita atau hal-hal yang seputar itu. Dan ini uh, ini adalah orang yang terkena ya, penyakit bahasanya dunia akbar rohamihi Ya, dunia itulah yang menjadi menyita perhatian yang paling besar. Maka orang semacam ini benarlah padanya berlaku padanya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan doa Nabi Ta'isa Abdu Dinar cakalah, uh, celakalah uh, budak dinar, wa dirham dan budak dirham, wal qatifah, wal khamisah, dan budak pakaian yang bagus. Ya, maka Nabi doakan celaka bagi orang yang uh, menjadi budak dunia, budak harta dan budak pakaian, budak mode. Nabi doakan dengan doa celaka. Gimana bentuk celakanya? tadi jatuh sakit. Jatuh sakit, kenapa? Karena dunia. Apa bentuk celakanya? Dan ini dampak dari doa Nabi, kalau Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Kenapa? Karena urusan dunia, karena urusan perempuan, karena urusan laki-laki, karena urusan duit, karena ini. Maka eh, kasur yang empuk tidak terasa empuk, makanan yang enak terasa hambar. Kenapa? Karena dunia. Maka itu bentuk celakanya Abdul Dinar dan Abdul Dirham. In u'tiya dan bagaimanakah ciri orang yang menjadi budak dunia? Nabi katakan, Ida u'tiya radiya. Jika diberi dunia, maka dia ridho, maka dia senang. Berbunga-bunga dengan senang yang berlebihan. Wa ilam yu'ta. Namun jika tidak diberi dunia, gagal proyeknya, meleset keuntungannya, lam yarda, maka dia tidak rida dengan takdir Allah, nyalah-nyalakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian dalam hadis yang diatkan oleh Al-Bukhari dari sahabat Abu Rairah radhiallahu anhu. Ya, maka hadis ini dalil yang menunjukkan bolehnya mendoakan kejelekan bagi orang-orang yang memang layak untuk diberi doa jelek. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan doa Ta'isa, semoga celaka. Ya, orang yang jadi budak rupiah, budak harta, budak uang, demikian juga budak pakaian, budak mode. Nabi doakan sebagai doa orang yang celaka. Dan Nabi eh, dan Nabi sampaikan di sini ciri khas abdul dinar dan abdul dirham yaitu budak dunia yang dengan bahasa yang lain adalah ciri orang yang Eh, dunia itu adalah akbaru hammihi. Perkara yang paling besar yang menyita pikirannya. Itu ciri khasnya adalah ketika diberi dunia maka gembira berlebihan. Ketika tidak dapat dunia sedihnya juga berlebihan. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimallahu taala pernah ditanya, ya, apakah mungkin seorang itu menjadi orang yang zuhud dalam keadaan dia memiliki seribu dinar? tidak punya duit, nganggur, ya, seribu dinar, duit yang tidak kepakai, duit yang mengendap seribu dinar, padahal satu dinar 4,25 gram emas, ya, kalikan seribu, ya, kalikan seribu, empat ribu, empat kilo duit, ya, nganggur, ya, empat kilo duit, ya, empat puluh emas, ya. Apakah dia bisa menjadi seorang yang zuhud? Mungkinkah orang kaya raya berlimpah harta dan dia adalah orang yang zuhud? Jawaban Imam Ahmad rahimahullah ta'ala bisa. Syaratnya jika duitnya kurang, dia biasa-biasa saja. Dan jika duitnya tambah, dia juga biasa-biasa saja. Nah, ya, tetap ceria. Ya, duitnya berkurang, tetap senyum-senyum. Senyumnya tetap manis. Ya. ya ketika duitnya tambah, ya senyumnya juga tetap manis. Ya. berubah. Senyumnya tetap senyum yang khas, manis baik duitnya tambah ataupun duitnya berkurang. Seperti kayaknya tidak ada masalah, eh, biasa saja. Ya kemarin tidak oh, punya, kemudian sekarang punya, kemudian ya, dulu enggak punya, kemarin punya, terus sekarang tidak punya, ya sama. Sama saja, santai saja. Maka dia adalah orang yang zuhud meskipun dia kaya raya. Ya, hartanya berlimpah. Ya, namun hatinya biasa saja. Enggak kemudian berbunga-bunga ketika duitnya tambah sedih galau, ya. makan tidak enak, tidur nggak nyenyak, ya. Eh, gara-gara kenapa berkurangnya dunia. Maka Nabi katakan bahasanya budak dunia adalah orang yang ketika diberi dunia maka dia ridho, senang dan gembira ber berlebihan. Namun jika dia tidak meleset, keuntungan yang diharapkan dan sebagainya, maka dia lam yardha, dia tidak ridha bahkan dia marah. Kemudian dari Abu Rimsah At-Taimi, Taim Aribab dia mengatakan, aku datang pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersamaku anakku. Qal fa'urituhu maka aku diperlihatkan kepadaku siapa manakah yang siapa uh, yang manakah Nabi. Fakultu maka aku katakan tatkala aku melihat Nabi Had dan Nabi Allah. Ini adalah Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memakai dua kain yang berwarna hijau. Walahu sya'run dan beliau uh, memiliki rambut yang a'lahu asyaibu yang uban itu ini a'lahu a'lahu bisa artinya mendominasinya wa syaibuhu ahmaru dan ubannya berwarna merah Catatan kaki di sanadnya terdapat Su'aib ibn Safwan kata Al-Hafidh Ibn Hajar di Takribut tahdib makbul dan eh, kata-kata makbul dalam istilah Al-Hafidh Ibn Hajar di Takrib itu punya makna bukan maknanya bukan makna bahasa yaitu diterima riwayatnya enggak dan maknanya adalah eh, layuh taj bihadisihi layuh tajju bihadisihi illa idha wujidalahu mutabi itu maknanya ya, hadisnya tidak terpakai, tidak bisa jadikan hujah jika dia tidak memiliki mutabi. Itu arti ya, makbul dalam bahasa Al-Hafidh Ibnu Hajar di Takrib. Dan dalam hal ini dan uh, lam yujad mutabi tidak dijumpai hadis mutabi baginya bahkan dijumpai hadis yang menyelisihinya. Wa yukawi dan hal ini dikuatkan bahasanya di sebagian riwayat hadis ini sebagaimana nanti akan datang tidak ada padanya kata-kata qad a'lahu syaibu. Ya, Mbak Uban mendominasi rambut kepala Nabi. Penjelasannya. Perkataan Abu Rimsa At-Taimi radhiallahu anhu. Aku datang pada Nabi dan seterusnya diperlihatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada aku. Maka boleh jadi ini kedatangan adalah kedatangan pertama menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau belum mengenal Nabi. Akhirnya bertanya-tanya tentang Nabi, manakah sang Nabi? Fakal maka beliau mengatakan tatkala telah melihat Nabi ini adalah Nabi Allah. Ya tahakok, eh, artinya ya tahakok betul-betul melihat Nabi. Dan Nabi ketika itu memakai dua kain berwarna hijau. Dua kain ini artinya semisal izar dan rida, pakaian bawahan dan pakaian atasan. Namun tidaklah mesti ketika dikatakan dua kain yang hijau, hijau di sini hijau polos. Wa inama kotakun namun boleh jadi hijaunya adalah hijau yang bercampur dengan warna hitam semacam burut ya burut Yamania, Ya, semacam kain lebar dari yang diimpor dari Yaman. Walau sya'ron kot a'lahu syaibu. Inilah maudi'u usyahid, mahalu syahid dari hadis ini kenapa dimasukkan di bab ini. Nah kata-kata a'lahu syaibu di sini punya dua kemungkinan makna. Yang pertama dimungkinkan bahasanya yang dimaksudkan dalam menggambarkan uban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahasanya uban Nabi itu bil kasrah adalah uban yang banyak. Ya. Yeah. Fa in maka jika demikian kemungkinan makna yang dimaksudkan maka ini tidak benar. Maka ini berarti de, mungkar. Kalau ini maknanya, maka redaksi ini adalah mungkar. E, hadis yang taib menyelisihi hadis-hadis yang sahih. Itu disebut mungkar. Mukhalifun karena dia menyelisihi hadis-hadis yang sahih, yang telah lewat, yang menunjukkan kalau uban Nabi itu sedikit. Cuma 14 helai saja. Atau tidak sampai angka 40 20 eh, helai uban. Kemudian yang kedua, a'lahu syaibu bisa jadi yang dimaksudkan adalah adanya uban. Fa'inkana kadali jika ini yang dimaksudkan, maka ini selaras, yatafiq. ini selaras dengan hadis-hadis yang telah lewat, menjelaskan sedikitnya uban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa aula dan ini adalah makna yang lebih utama agar selaras dengan hadis-hadis yang lain. Maka a'la jangan diartikan didominasi. Maka kalau pakai penjelasan ini, maka a'la usyaibu jangan diartikan didominasi oleh uban, namun a'la usyaibu ada uban di rambut Nabi. Dan uban Nabi itu ahmar berwarna merah. Apakah warna merah ini adalah pengaruh karena Nabi menyemai rambutnya ataukah karena pengaruh minyak rambut? Qad sabaqa telah lewat sejumlah hadis yang menunjukkan bahasan yang dimaksudkan adalah makna yang kedua. Yaitu tepatnya hadis Jabir bin Samurah yang mengatakan bahasanya Nabi jika uh, memakai minyak rambut maka tidak terlihat ubannya, putihnya tidak terlihat. Terlihat merah. Dan jika Nabi tidak pakai minyak rambut maka terlihat ada uban pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Simak ibn Harab yang mengatakan ada yang bertanya kepada Jabir bin Samurah. Apakah di kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat uban? Maka jawaban Jabir bin Samurah radhiallahu anhu lam yakun fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaibun. Tidak ada pada kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uban kecuali beberapa helai rambut yang itu ada di tengah-tengah kepala beliau namun idat dahana jika beliau memakai minyak rambut warohunna aduhnu maka minyak rambut itu waroh menutupi uban Nabi. Maka musannif yaitu Al-Imam Tirmidzi rahimallahu taala menutup judul bab ini tentang uban Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadis ini yaitu hadis dari sahabat Jabir bin Samurah radhiallahu anhu eh, annahu sa'alahu eh, bahasanya Jabir bin Saburah ditanya oleh Simak Ibn Harab Kailan. Pertanyaannya, apakah pada kepala Rasulullah SAW terdapat uban? Ya, pertanyaan di sini tentang uban di rambut kepala. Dan bukan uban di rambut jenggot atau yang lain. telak arok sudan biasa disebut kepala dalam pengertian rambut kepala. Sebagaimana Disebut ketiak, yang dimaksudkan adalah bulu ketiak. Disebutkan al-anah, ya dan yang dimaksudkan adalah bulu al-anah, bulu di daerah sekitar kemaluan. Disebut uh, eh, sudah dan yang dimaksudkan adalah uh, rambut di pelipis. Disebutkan zakan, dagu, dan yang dimaksudkan adalah jenggot, yaitu rambut atau bulu yang ada di dagu dan demikian seterusnya. Contohnya firman Allah Ta'ala menceritakan Musa dan saudaranya Harun alaihi salam, Harun mengatakan, ya benar umma wahai anak ibuku, letak khut bilihyati, janganlah engkau pegang dan engkau tarik jenggotku, wala biroksi dan kepalaku. Apa yang dimaksud dengan kepalaku? Rambut kepalaku. Maka di sini kita jumpai faedah lughawiyah bahwasanya yutlak digunakan kata-kata araksu dalam bahasa Arab itu biasa digunakan kata-kata raksu dan artinya adalah rambut kepala dan bukan kepalanya. Dan yang dimaksud dengan birasi adalah rambut kepalaku. Kama dakarul mufassirun. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama ali tafsir. Maka perkataan penanya, apakah di rambut kepala Rasulullah SAW terdapat uban? Artinya, hal halkana, adakah di rambut kepala Rasulullah SAW terdapat uban? Maka sahabat Jabir bin Samurah Radul anhu menjawab dengan mengatakan tidak ada di kepala Rasulullah SAW uban kecuali beberapa helai saja dan itu ada di mafriq ra'as. Yang dimaksud dengan mafrik ra'as artinya wasatu ra'si, tengah-tengah kepala Nabi. Dan wahadal makna dan pesan yang ada dalam hadis ini yatafik selaras tamaman 100% dengan keterangan yang lewat yaitu ucapan Anas bin Malik radhiallahu anhu ina makan al bayadu bahasanya putihnya uban itu ada di anfakoh ada di anfaqah yaitu rambut di bawah bibir dan di sudah di pelipis dan di kepala Nabi itu terdapat nabdun, sedikit uban. Nabdun artinya sayun yasirun jiddan, sesuatu yang sedikit sekali. Dan jika Nabi pakai minyak rambut, maka uban terse tersebut tertutup oleh minyak rambut karena sedikitnya uban Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka jika Nabi memberikan minyak untuk rambut kepala Nabi dengan zaid, dengan e, minyak atau tip atau parfum atau semacam itu, maka tidak jelas, tidaklah nampak adanya uban di kepala Nabi. Bal yakhtafi namun tidak terlihat uban makduhni ketika diberi uh, minyak rambut. Faedah uh, yaitu faedah wasfu sahabat para sahabat menceritakan bisa menceritakan uban Nabi saw. alaihi wasallam yaitu uban yang ada di kepala Nabi maka ini dalil yang menunjukkan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang tidak atau sering kali tidak memakai tutup kepala. Terkadang beliau hasir raas, hasir raas itu artinya tidak pakai tutup kepala. Ahyanan terkadang. Bal inaqat yakun wajiban bahkan tidak pakai tutup kepala itu boleh jadi hukumnya wajib. Semisal orang yang mau mengusap rambut kepalanya di tengah-tengah aktivitas wudhunya. Itu ila wajib. Karena mengusap rambut kepala hukumnya wajib. Dan orang tidak bisa mengusap rambut kepala kecuali dengan melepas tutup kepala. Maka ini menunjukkan bahasanya melepas tutup kepala bisa jadi hukumnya wajib. Wakadhalika demikian juga menutup e, melepas tutup kepala saat ihram ketika haji. Saat haji halal ihram saat kondisi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 kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Di akhir uh, ada faedah tambahan dari Syekh Abdul Razak. <clears throat> Faedatun ukhra ya, catatan tambahan yang lain, satu hal yang patut diingat bahasanya asyid. rambut uban itu nadhirun adalah <clears throat> pemberi peringatan bagi orang yang mengalaminya peringatan akan dekatnya ajal dan kematian. Meskipun ya, pada dasarnya <clears throat> tidaklah disyaratkan ya, kematian itu harus dialami oleh orang-orang yang beruban. Wa mu'dinun dan merupakan pengumuman bidunuwil ajali dekatnya ajal. Dikatakan oleh seorang penyair, Ala ingatlah famhat siap siapkalah dirimu qabla mautin sebelum datangnya kematian. Fa inna syaiba karena sesungguhnya uban itu tamhidul himami pengantar al-himam. Wallahu a'lam apa makna himam. Kalau hamam kamar mandi namun tentu nggak nyambung kematian ya. Ya, mungkin e, kalau berdasarkan konteks maka himam artinya kematian. Waqad jada ar-rahilu fakun mujidda. Dan sungguh ar-rahil, perpisahan atau kepergian, itu jada sudah serius. Fakun, ya, maka ketika orang itu beruban, maka kepergian meninggalkan dunia, itu satu hal yang sudah serius. Fakun maka jadilah mujida orang yang bersungguh-sungguh. Pihati rahli dengan menurunkan pelana fidaril maqam atau fidaril maqam di tempat yang abadi yaitu akhirat. Nas'alullah tibal amal wa husnal khitam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala baiknya amal dan penutup hidup yang baik. Kemudian eh, sebelum kita lanjutkan kita akan bahas rawi atau rawi di hadis yang ada di bab yang kelima bab tentang ubannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Hadis yang pertama adalah hadis Anas bin Malik hadasan Muhammad bin Bashar yaitu Bundar. Kalau akhbarona Abu Dawud atau Yalisi. Ini salah satu ulama penulis ada beliau punya Eh, punya kitab hadis yang nama aslinya adalah Sulaiman ibn Dawud bin Jarud al-Basri. Akhbarona Hammam, wazannya adalah Wahab, yaitu Hammam ibn Yahya. Selayaknya ditegaskan kalau itu Hammam ibn Yahya supaya tidak disalahpahami dengan Hammam ibn Munabi. Dari kota Qatadah yaitu kota Qatadah ibn Da'amah as seorang ulama tabi'in yang beliau adalah orang yang akmah, buta sejak lahir. Dia bertanya kepada Anas bin Malik. Kemudian hadis yang kedua masih dari Anas. Ya, At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadis anak Ishak ibn Mansur. Ya, Ishaq ibn Mansur ibn uh, Bihram atau Bahram Abu Yakub dan Yahya ibn Musa Yahya, Yahya bin Musa al-Balkhi al-Sakhtiyani Khajal al-Bukhari dipakai oleh al-Bukhari dan yang lain keduanya mengatakan hadasana Abdul Razak yaitu Abdul Razak ibn Hammam penulis kitab Musonab. Musonab Abdul Razak yaitu Abdul Razak As-Sun'ani Abdul Razak As-Sun'ani ini gurunya Imam Ahmad dan yang lain An Ma'mar ibn Rashid dari Thabit yaitu Thabit Al-Bunani dari Anas. Dan telah kita baca bahasanya Thabit Al-Bunani adalah orang yang belajar 40 tahun bersama Anas bin Malik. Kemudian hadis yang ketiga adalah hadis dari sahabat Jabir bin Samurah. at tirmidhi rahimahullah taala mengatakan hadasana Muhammad ibn Muthanna. Qal akhbarana Abu Dawud atau Yalisi. Qal akhbarana Su'bah yaitu Subah ibn Hajjaj dari Simak ibn Harab. Ya, qal sami itu aku mendengar Samurah bin Jundab di ditanya tentang ubannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak ada keterangan khususnya. Kemudian eh, hadis yang keempat adalah qala Tirmidzi rahimahullah taala hadisana Muhammad ibn Umar ibn Walid al-Kindi al-Kufi. <clears throat> Ya, al-Kufi nisbah eh, eh, ya, al-Kindi bil kaf. Al-Kindi adalah nisbah kepada kindah eh, atau nisbah kepada kandah. Kandah itu bacanya hantah. Dan kindi atau yang berasal dari kata-kata kandah adalah mahallatun bil kufah. Nama tempat di kufah. Bukan nama kabilah di Yaman. Siapa yang menjelaskannya dengan itu nama kabilah di Yaman, maka dia waham, salah paham. Kalau hadas hadasana Yahya ibn Adam ibn Sulaiman al-Kufi Abu Zakaria dari Syarik yaitu Syarik ibn Abdullah ibn Abi Syarik at-Tuhfi al-Kufi dari Ubaidillah bin Umar yaitu Ubaidillah bin Umar ibn Hafiz ibn Asim ibn Umar ibn Al-Khattab. Ya, maka cucunya Umar ibn Al-Khattab Ya Umar bin Khattab punya anak laki-laki namanya Asim dan Asim punya anak namanya Hafas dan Hafas punya anak namanya Umar, kemudian punya anak namanya Ubaidillah. Ubaidillah bin Umar bin Hafas ibn Asim ibn Umar ibn khattab Nah, Ubaidillah bin Umar ini adalah al-faqih, ahli fikih, thiqatun, thabatun. Di bab hadis, beliau adalah seorang perawi yang thiqah min akabiril fukoha beliau termasuk ahli fikih besar Dia wafat tahun 144 Hijriah. Dari Nafi, Nafi adalah bekas budaknya Ibnu Umar, Ahadul A'lam, salah satu ulama besar, min a'imati tabi'in, dari imam dari kalangan tabi'in dari Abdullah bin Umar ibn Khattab. Dan Umar ibn Khattab itu syakik, saudara kandung, ya, satu ayah, satu ibu dengan Hafsah. Ya, satu ayah, satu ibu dengan Hafsah, umul mukminin. Dan Abdullah bin Umar adalah salah satu dari enam atau tujuh sahabat yang paling banyak meriatkan hadis. Dan beliau terkenal sebagai min asyadinasi itiba'an li sunnah. Orang yang paling serius dan sungguh-sungguh untuk mengikuti Nabi dan beliau adalah seorang yang terkenal kathir sodaqah. Sangat banyak bersedekah. Tasaddaqa fi majelisin dalam satu kali duduk beliau bisa bersedekah menghabiskan duit sebanyak 30 ribu dirham. Wahaja sitinya hajatan seumur hidup Ibnu Umar itu pergi haji sebanyak 60 kali. Waktu mara alfa umrotin dan berumrah sebanyak 1000 umrah. Beliau wafat tahun 73 atau 74 Hijriah. Kemudian hadis yang kelima adalah qala Tirmidzi rahimallahu taala hadasana Abu Quraib dengan bentuk tasrir berarti Quraib Muhammad ibn Ala nama aslinya Al-Hamdani Al-Kufi Qal akhbarona atau hadasana Muawiyah ibn Hisham Al-Qasar Al-Kufi dari Syaiban dari Syaiban dari Abu Ishaq yaitu Abu Sibak Abu Ishaq As-Sabi'i dari Ikrimah Ikrimah ini adalah Ikrimah Ibn Abdullah bekas budaknya Ibnu Abbas ahadu awiyatil ilmi salah satu bejana ilmu Eh, Wasakahu jam'un dinilai oleh sejumlah ulama semacam Bukhari. Namun Ibnu Ma'in uh, eh, eh, waqala Ibnu Ma'in uh, namun ada yang mengatakan uh, waqala Ibnu Ma'in kabin Sirin uh, atau ini enggak jelas ini. Waqafa qauman ala babil masjid faqala ma fi ila kafir Eh, mata sanata khamsin aw sittin aw sab'i wa mi'atin beliau wafat tahun 105 100, uh, kurang lebih 105 Hijriah. Dari Ibnu Abbas. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis Abu Juhaifah Qala Tirmidzi rahimallahu taala hadatsana Sufyan ibn Waqi' ya, qala akhbarana Muhammad ibn Bashar ya, Al-Abadi Al-Kufi Ahadul A'lam dari Ali ibn Saleh Al-Kufi Al-Hamdani wasaqahu jam'un dinathiqa oleh sejumlah ulama wa kana ra'san fil ilmi wal amal wal qira'ah Ali bin Saleh ini adalah Roksan. Adalah orang yang hebat dalam masalah ilmu, amal, dan kiroah Al-Quran. Dari Abu Ishaq yaitu As-Sabi'i. Dari Abu Juhaifah. Dengan bentuk tasrir Juhaifah. Ibn Amir Ibn So'so'ah Al-Kufi. Wawa min masyahiri sahabah. Beliau adalah termasuk sahabat yang terkenal dan beliau ya, Ali bin Abi Thalib men mencintainya dan menggelarinya dengan sebutan Wahab Al-Khair. Wahab Al-Khair. Nama aslinya Wahab. Abu Juhaifa ini nama aslinya Wahab Wahab Abu Juhaifa. Di, beliau di, digelari oleh Ali bin Abi Thalib dengan gelaran Wahab Al-Khair. Wajalahu ala baitil mal. Dan di masa Ali Wahab ini diangkat sebagai pengurus kas negara. Pengurus Baitul Mal. Kemudian hadis Abu Ramsah. Kala Tirmidhi rahimallahu ta'ala. Hadasana Ali ibn Hajar. Qal akhbarana Su'aib ibn Safwan dari Abdul Malik ibn Umair tazhirnya Umar an ayat uh, eh, ibn Laqid <clears throat> yeah. al-ajli bi kasril ain bi sukunil jim al-ajli an abi ramsah uh, bi ra'in maksurah ma, uh, rimsah ya ra-nya di kasrah lalu mimnya sukun rimsah Sahabiyun, beliau adalah Abi Rimta, ini seorang sahabat. Ada yang bilang nama aslinya adalah Rifa'ah. Ada juga yang bilang nama aslinya Hibban. Ada juga yang bilang nama aslinya adalah Jundub. At-Tamimi. Nisbah kepada kabilah Tamim, Aribab. Yeah. Nah, kemudian hadis yang ke delapan adalah hadis Jabir bin Samurah. Ada sana Ahmad ibn Mani' kal akhbarana uh, eh, Suraid ibn Nu'man eh, ibn Nu'man bidamin non wa ain Nu'man eh, Suraid itu bacanya tazghir Al-Jauhari Abdul Hasan Al-Baghdadi. Asalnya beliau dari Khurasan. Qal akhbarana Hamad. Akhbarana Hamad ibn Salamah Al-Basri. Ini Hamad ini terkenal sebagai Al-Mujabud Da'wah. Orang yang mudah terkabul doanya. Mudah dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari Simak ibn Harbin yang dia bertanya kepada Jabir ibn Samurah. Nah, kemudian kita masuk pada bab selanjutnya, bab yang keenam, bab tentang uh, khitabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bab tentang semirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aqada al-imam at-tirmidhi rahimallahu ta'ala. Imam Tirmidhi rahimallahu ta'ala membuat judul bab ini untuk menjelaskan semirnya sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dibahas apa? Min haithu thubutuhu adamuhu. Benarkah Nabi itu bersemir ataukah tidak? Dan khidab maknanya adalah tergir bayadi syaib. Adalah mengubah putihnya uban dengan hina dan katam atau dengan hina saja. Dan para sahabat berselisih pendapat apakah Nabi itu menyemir rambutnya ataukah tidak. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Alamah Ibnul Qayyim rahimallahu taala di kitabnya di Zadul Ma'ad di jilid yang pertama. Anas berpendapat kalau Nabi itu tidak menyemir rambut ubannya. Di versi yang lain dari Abu Hurairah mengatakan bahasanya Nabi menyemir ubannya. Wakala ta'ifatun sejumlah sahabat mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering memakai tip, memakai parfum. yang karena parfum inilah maka rambut Nabi terlihat merah. Lalu ada orang yang menyangka kalau Nabi itu rambutnya ubannya disemir, padahal tidak disemir. Hada hasilu ini kesimpulan Makilah fi hadil, mas, fi hadil masalah. Kesimpulan dalam masalah ini. Ya, kesimpulannya adalah pendapat yang ketiga. Nabi tidak pakai, cuma Nabi pakai tip. Namun dikira untuk orang yang tidak tahu, mengiranya kalau itu Nabi bersemir padahal tidak. Ya, dari Abu Rimsah. Ya, kal atau itu aku mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama anak laki-lakiku. Fakal Nabi bertanya, Ibnu kahada, apakah ini anakmu? Fakultu na'am. Ya, aku katakan iya, asyhadu bihi, aku menyaksikannya. Kalau Nabi mengatakan layat seni alaika. Sesungguhnya anakmu itu tidak akan menimpakan dosa kepadamu sebagaimana engkau, ya, anakmu tidak menanggung dosamu sebagaimana engkau tidak menanggung dosanya wala tajni alaihi dan engkau tidaklah e, menimpakan kejelekan menanggungkan dosa kepadanya. Kalau Abu Rimsah mengatakan wa raaitu syaiba ahmar. Aku melihat ubannya Nabi berwarna merah. Ya, selain dilihatkan oleh uh, Tirmidzi di Samail, di sini catatan kaki diriatkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad di Zawaid. Abdullah untuk Musnad Imam Ahmad. Kala Tirmidhi, kala Abu Isa, Abu Isa Tirmidhi mengatakan, Hada ahsanu syai'in ruya fi hadal bab. Ini adalah riwayat yang paling bagus yang ada dalam bab ini. Bab masalah uh, semirnya Nabi SAW. Wa absar dan yang paling jelas. Karena berbagai macam riwayat yang sahih menunjukkan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lam ya beluru asyaiba. Bahasanya Eh, ya, ya. tidaklah sampai derajat ubannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada derajat perlu disemir. Abu Rimsah nama aslinya adalah Rifa'ah ibn Yathribi At-Taimi. Maka di sini sarahnya dari Sa'abdu Razak Hafizullahu Ta'ala. Di sini pesun, uh, musannif penulis rahimallahu taala memulai dengan hadis Abu Rimsah radhiyallahu anhu beliau mengatakan ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ibn li. Maka dalam kalimat ini terdapat faedah, faedah tarbawiyah yaitu istishab al-aba yaitu bapak mengajak dan membawa anaknya ke majelis ya, kebaikan. Faidakan al-abu bisodati dahab maka jika seorang ayah itu eh, dalam rangka bermaksud pergi ke majelis ilmu atau mengunjungi ulama atau semacam itu, hendaklah dia mengajak anaknya jika memungkinkan. Karena dalam hal ini terdapat dalam hal ini adalah tarbiyah, terdapat pendidikan, watan syiah dan dan e, menumbuhkan anak untuk cinta dengan orang yang berilmu, cinta dengan majelis ilmu dan terhubung dan terikat dengan majelis ilmu dan mendapatkan faedah dari majelis ilmu. Dan kegiatan semacam ini lebih ditekankan lagi di zaman kita ini. Yaitu satu zaman di mana di zaman ini kathurat demikian banyak wasailud doya. Sebab-sebab yang menyebabkan tidak terurusnya generasi muda. Dan sebab-sebab menyimpangnya anak-anak muda. Dan jadilah e, syahwat dan subuhat, e, berbagai macam maksiat dan racun-racun pemikiran itu dicekokkan kepada generasi muda kaum muslimin. Maka mengajak mereka, menggandeng tangan mereka ke majelis ilmu dengan cara yang lembut, dengan cara yang, yang bijak, dengan cara yang bagus, dengan cara yang penuh tasjik, motivasi, dan membuat mereka cinta dengan majelis-majelis kebaikan itu nafi'un jiddan. Satu hal yang sangat-sangat bermanfaat dalam mendidik mereka dan menanamkan adab kepada diri mereka. Lantas Nabi bertanya, apakah ini anakmu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada Abu Rimthah, apakah ini anakmu? E, maka aku katakan naam asyhadu bihi. Naam artinya naam asyhadu bihi artinya ukiru bi anau ibni. Aku menegaskannya, mengikarakannya kalau dia adalah anakku. Dan Abu Rimsa mengucapkan kalimat ini takkidan dalam rangka menegaskan. Dan boleh jadi dari sini kita ambil faedah. Di antara faedahnya adalah Nabi tidak mengetahui hal yang gaib. Oleh karena itu Nabi bertanya, apakah ini anakmu, ataukah keponakanmu, ataukah anak tetanggamu? Maka Nabi bertanya, menunjukkan kalau Nabi tidak mengetahui hal yang gaib. Kemudian Nabi menegaskan bahasanya anak tidak memikul dosa bapaknya dan bapak tidak memikul dosa anaknya. Yakni artinya in minhu jinayaton jika anakmu itu melakukan kejahatan yaitu dosa, maka kejahatan dan dosanya dia pikul sendiri. Sebagaimana jika engkau melakukan kejahatan, fajinayatuka alaik, maka kejahatanmu itu menjadi tanggunganmu. Falatazir waziratun wisra Maka orang yang berdosa itu tidak menanggung dosa orang yang lain. Atau uh, jinayah di sini tidak uh, ya, maknanya adalah jinayah dalam artian kejahatan, dalam artian uh, kejahatan dalam pengertian ketika anak itu uh, mendolimi temannya, maka tidak boleh balas dendam kepada bapaknya. Dan jika bapaknya itu melakukan kejahatan, bunuh orang atau uh, matahkan Eh, tulak apa kaki orang, tangan orang atau yang lain, maka tidak boleh balas dendamnya kepada anak. Karena kaidah bahasanya latazi ziwaziratun wisa ukhra. Orang yang bersalah tidaklah menanggung kesalahan orang lain. Fafihi maka dalam sabda Nabi di sini terdapat kot'un adalah lidah birin yang memotong sampai ke akar-akarnya satu perkara yang ada di masa jahiliyah yaitu asa balas dendam ketika yak, uh, eh, yaktulus eh, al-ibnu saksan maka ketika anak itu membunuh seseorang dari satu kabilah maka kabilah tersebut akan balas dendam dengan membunuh bapaknya atau saudaranya atau sekelompok keluarganya maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membatalkan hal ini dalam sejumlah hadis di antaranya adalah hadis ini layat jeni alaika Jeni alaihi jika dia berbuat jahat maka kejahatannya tidaklah ditimpakan kepada anda dan jika engkau berbuat jahat, maka kejahatanmu tidaklah ditimpakan dan dibebankan kepada anakmu. Dan aku melihat ubannya Nabi itu berwarna merah. Maka riat ini berbeda dengan riat sebelumnya dalam mengembarkan uban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di riat sebelumnya yang telah yang ada di bab sebelumnya ada kalimat Allahu syaibu. Sedangkan kalau di sini cuma ra'aitu syaiba. Aku melihat uban Nabi berwarna merah. Dan kalau pakai versi ini, maka versi ini takim, itu selaras dengan red-red yang lain yang menyebutkan bahasanya uban yang ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedikit. Lain hanya kalau alahu syaibu. Maka makna dasarnya ini didominasi warna merah. Eh, didominasi uban. Maka ini red yang bermasalah karena tidak selaras dengan Eh, banyak hadis Anas bin Malik dan yang lain. Kemudian eh, Abu Rimsah mendeskripsikan bahasanya ubannya Nabi itu berwarna merah. Apakah merah ini karena disemir ataukah karena dampak minyak rambut. Maka sebagian ulama berpandangan bahasanya itu adalah karena Nabi menyemir rambut. Wajah atas sahibi sebagaimana ditegaskan oleh sebagian sahabat. Contohnya Ummu Salamah yang nanti riatnya akan kita baca. tuhum sebagian ulama berpandangan bahasanya adalah karena dampak pengaruh minyak rambut. Bahasanya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyemir ubannya, sebagaimana ditegaskan oleh Anas bin Malik radhiallahu taala anhu di hadis yang telah lewat yang kita telah kita baca di bab sebelumnya. Nah, Anas mengatakan uban Nabi tidak perlu disemir gitu, karena terlalu sedikit. Tidak sampai derajat perlu disemir. Abu Isa yaitu penulis kitab ini Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan hada ahsanu syai'in ruya fi hadal bab wa absar di sebagian naskah wa absaruhu. Demikian juga kalimat ini dikutip oleh Ibnu Qayyim di Az-Zad yaitu Zadul Ma'ad. Dan makna absaruhu artinya aksyafuhu yang paling membeberkan keadaan Nabi dan yang paling menjelaskan. Kemudian At-Tirmidzi memberikan alasan dengan mengatakan anna riwayat as-sahiha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yablughi syaiba. Artinya anna syaiba alladhi kana fihi uban yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedikit, tidak perlu disemir. Maka bisa kita simpulkan dari kalimat ini wallah taala a'lam bahasanya musannif yaitu Imam Tirmidzi cenderung kepada pendapat Anas bin Malik radhiallahu anhu yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyemir ubannya. Abu Rimsa adalah Rifa'ah ibn Yathribi At-Taimi. Ini yang ditegaskan oleh Musannib At-Tirmidhi. Dan ini juga yang ditegaskan, nama ini juga yang ditegaskan oleh Imam Ahmad, Bukhari, dan Ibnu Hibban. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Mizzi rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan biografi Abu Rimsah di kitabnya Tahdibul Kamal. Dan di sana ada pendapat-pendapat yang lain tentang nama asli dari Abu Rimsah. Kemudian ada selanjutnya dari Uthman ibn Mauhab. Abu Hurairah ditanya apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyemir rambutnya, maka Abu Hurairah mengatakan naam iya. Kalau termidi termidi mengatakan warawa Abu Awana hadal hadisa Abu Awana meriwayatkan hadis ini dari Utsman bin Abdullah ibn Mauhab. Fakal kalau di versi Abu Awana an Umi Salama. Kalau di versi di sini di Samail dari Abu Hurairah. Uh, eh, sarahnya fi isnati hadal hadis dalam sanad tadi sini terdapat syarik al qadi dan dia sebagaimana telah disebutkan oleh para ulama orang yang jelek hafalannya ditambah Eh, riwayatnya diselisih oleh para perawi yang thiqah. Karena mereka, para ulama atau para perawi yang thiqah mengatakan ini adalah ini, musnad marfuknya melalui jalur Ummu Salamah. Bukan jalur Abu Hurairah. <clears throat> Dan ini yang benar. Itu yang benar ini jalur dari Ummu Salamah. Yaitu riwayat Abu Awana. Maka versi yang mengatakan kalau itu dari Abu Hurairah itu dinilai tadi dinilai mungkar karena perawi yang daif menyelisihi para perawi yang thiqah. Maka ringkasnya yang benar eh, terdapat keterangan dari Ummu Salamah yang mengatakan Ibunda Ummu Salamah yang mengatakan kalau Nabi ya, itu menyemir ubannya. Kemudian dari uh, Iyad ibn Laqid dari Jahdamah. Jahdamah adalah istrinya Basir ibn Khososiyah. Ya, Jahdamah mengatakan, Ana itu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min baitihi, keluar dari rumahnya. Yang fudu ra'sahu dan beliau mengibas-ibaskan kepalanya. Waqat irtasala dan Nabi baru saja mandi roksihi dan di uh, di kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rodaun terdapat uh, warna min hinain dari hina atau beliau mengatakan radghun syakka fi hada asy-syekhu. Syekh eh, ragu-ragu uh, dalam masalah ini. Catatan kaki dalam hadis ini terdapat Nadar ibn Zurarah dan dia mastur, tidak dikenal. Sebagaimana kata Al-Hafidh Ibn Hajar di takribu Tahdib. Demikian juga ada Abu Janab. Ya, Abu Janab. Dan Abu Janabnya adalah Yahya Ibn Abi Hayyah Al-Kalbi. Dinilai ta'if oleh para ulama karena banyak melakukan tadlis. Ya, penjelasannya tentang ragu-ragu hada, syakku, ragu-ragu ini berasal dari gurunya penulis. Itu gurunya Tirmidzi. Siapa dia? Ibrahim bin Harun. Nah, maka Ibrahim bin Harun itu ragu-ragu. Redaksinya itu rada'un ataukah rada'run. Pakai ain ataukah pakai ra. Kalau pakai ain, maknanya adalah as-sabru, pewarna dari za'faron dan waras. Sedangkan kalau rada'ru, maka artinya adalah lumuran dari hina atau semacam itu karat maka di sini Jahdamah Radul anha menyebutkan bahasa dia melihat ada potongan ya, bekas hana atau pacar terkumpul pada kepala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahada dan riwayat ini sebagaimana dikatakan oleh sejumlah pensarah kitab ini yaitu Sama'il at tirmidhi tidaklah mesti artinya itu adalah semir untuk uban Nabi. Karena boleh jadi Nabi meletakkan kumpulan e, pacar tadi di kepalanya untuk berobat misalnya. Atau untuk me, mendinginkan atau memfreskan kepala beliau atau tujuan-tujuan yang lain. Maka tidak mengharuskan kalau itu e, maksudnya adalah menyemir uban. Kemudian dari Hamad ibn Salamah. Qal hadasana Humaid. An Anas dari Anas, Anas mengatakan, aku melihat rambut kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disemir. Qal qala Ahmad Ahmad mengatakan akhbarona Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil. Ya, Abdullah mengatakan aku melihat rambut kepala Rasulullah sallallahu uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di tempatnya Anas bin Malik itu dalam keadaan tersemir. Catatan kaki hadis ini di sanadnya terdapat Amr bin Asim yang dikomentar oleh Ibnu Hajar di takrib makbul. Maka makbul tadi adalah eh, bisa jadikan hujah jika memiliki mutabi. Jika tidak maka da'if. Maka hadis eh, yang dibawakan oleh orang semacam ini tidaklah kuat untuk melawan sejumlah hadis yang jelas semacam Muhammad bin Sirin dan Thabit serta hadisnya kota ada yang menunjukkan eh, yaitu yang mengatakan dari Anas, yang juga dari Anas yang mengatakan kalau Nabi tidak e, eh, bersemir. Maka di sini Musane penulis yaitu At-Tirmidzi rahimallahu taala menutup judul bab ini dengan hadis Anas radhiallahu anhu yang di sana disebutkan aku melihat rambut kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disemir. Telah lewat sejumlah hadis Anas yang menegaskan kalau Nabi tidak bersemir. Maka hadis ini menyelisihi apa yang dilihatkan anhu dari Anas yang dilihatkan oleh para perawi thiqah semacam Muhammad bin Sirin, Sabit al-Bunani dan Qatadah. Apalagi ingat Sabit eh, al-Bunani itu mengambil hadis dari belajar hadis kepada Anas selama 40 tahun. Semuanya meriatkan dari Anas radhiyallahu anhu dan dan Anas menegaskan kalau Nabi tidak bersemir. Kemudian ada riat yang lain, hadza mislu dan ini adalah semisal mata kemarin telah lewat tentang hadis melihat rambut kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat yang umum selamat dalam keadaan bersemir. Dan ini e, kata para ulama lain zaminhu tidaklah mengharuskan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar bersemir. Karena boleh jadi makhduban berwarna cenderung merah ini itu kot yakunu boleh jadi karena dampak tip dampak parfum atau semacam itu. Wakat dan terdapat dalam Mustadrak karya Al-Hakim dari Abdullah bin Muhammad ibn Aqil beliau mengatakan Anas bin Malik datang ke kota Madinah. Wa Umar ibn Abdul Aziz waliha dan Umar bin Abdul Aziz ketika itu adalah gubernur Madinah. Lantas Umar bin Abdul Aziz mengutus orang untuk menemui Anas dan dia berkata kepada sang utusan, Tanyakan kepada Anas yang, tanya, eh, yang mengatakan adalah Umar bin Abdul Aziz, Pak Gubernur. Tanyakan kepada Anas apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyemir rambutnya. Karena aku melihat rambut Nabi kot luwina diberi warna atau berwarna. Maka Anas mengatakan, Bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam muti'a diberi kenikmatan bisawat berupa rambut yang hitam sampai air hidupnya. Walau adat tu dan seandainya aku hitung ma'akbala alaiya apa yang terlihat padaku berupa ubannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rambut kepalanya dan jenggotnya, maka makuntu aziduhunna. Maka aku tidak bisa nambahi angkanya lebih dari sebelas helai. Sehingga wa inna mahadallah diluwina yang berwarna ini adalah karena tip, karena parfum atau karena minyak rambut yang digunakan untuk memberikan wewangian rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka riwayat ini sangat penting mendudukkan uh, sejumlah riwayat yang mengatakan kalau rambut Nabi itu makhdub, artinya berwarna. maka berwarna itu tidak mengharuskan Nabi bersemir. Walhasil kesimpulannya bahasanya hadis-hadis sahih menunjukkan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sejumlah rambut yang sedikit. Yang karena sedikit latah tamil. Tidak memungkinkan dan tidak perlu untuk disemir. Sebagaimana unukilan dari Anas radhiallahu anhu dan yang lain. Dan inilah yang dikatakan oleh sejumlah ulama. Adapun apa yang terlihat pada rambut Nabi berupa warna merah dan disangka dan dikira kalau itu adalah semir, fakot takunu, maka itu adalah karena karena dampak aduhan dampak dari minyak rambut atau dampak dari tip dari parfum yang diletakkan di uh, kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi kalau pakai parfum tidak hanya dipakai di badan, namun juga di ditempelkan di rambut kepala beliau. Dan dinukil dari sejumlah sahabat penegasan bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyemir uh, ubannya. Siapa yang menegaskan? Ummu Salamah. Wa ilaha dan ini juga menjadi pendapat sebagian ulama. Contohnya Ibnu Kathir di Bidayah dan di kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. qalu dan Ibnu Kathir dan yang lainnya beralasan sahabat yang menetapkan adanya semir bagi uban Nabi maka mereka ini menetapkan ilmu tambahan yang tidak dimiliki oleh yang meniadakan semir. Kemudian dipakailah kaidah wal musbitu muqaddaman ala nafi yang menyampaikan ilmu informasi baru itu lebih dimenangkan daripada yang meniadakan ya, meniadakan ilmu dan informasi. Wallahu taala a'lam. Maka kesimpulannya walhasil tadi telah disimpulkan walhasil kesimpulannya rambut uh, uban Nabi itu terlalu sedikit tidak perlu di uh, diberi semir sehingga uh, adanya warna pada uban Nabi itu bukanlah karena sebab Nabi bersemir namun karena Ya, ya, namun karena faktor minyak rambut atau karena faktor eh, apa, tip parfum yang diletakkan di kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lihat sanad hadis ini atau sejumlah hadis di bab ini. Yang pertama hadis Abu Rimsah. Tirmidzi mengatakan hadasani Ahmad ibn Mani'. <clears throat> Qal akhbarana Hashim bidam fal fatah. Berarti Husaim maaf. Husaim. Husaim itu Abu Muawiyah As-Sulami Al-Wasiti. Hafidhu Baghdad. Ulama hadis dari Baghdad. Qal akhbarana Abdul Malik ibn Umayyir atau ibn Umayyir dari Iyad ibn Laqid qal akhbarana Abu Rimsah. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah kalau eh, Qala Tirmidzi rahimallahu taala hadatsana Sufyan ibn Waqi' qala akhbarana uh, akhbarana Abi an Syarik an Utsman ibn Mauhab Qal su'ila Abu Hurairah, Abu Hurairah ditanya dan tidak disebutkan siapakah penanyanya. Hmm. Dan tadi kalau Abu Isa ya Tirmidzi waro Abu Awanah. Abu Awanah itu membacanya seperti Sa'adah, berarti Awanah. Namanya adalah Al-Wadah, Al-Wasiti, al Bazzar Dari Uthman ibn Abdillah ibn Mauhab. Qal an Ummi Salamah. Kemudian <clears throat> hadis yang ketiga kalau Tirmidhi hadasana Ibrahim ibn Harun. Al-Balakhi Al-Abid Az-Zahid. Beliau seorang ahli ibadah, seorang yang zuhud, soduk. Dan di sini katakan seorang yang jujur. Kalau akhbarana An-Nadr ibn Zarara. Bacanya kalau ajalah Zarara ibn Abdul Akram Az-Zuhli Al-Kufi. An Abu Janab yaitu Abu Janab Yahya ibn Abi uh, Habah al-Kalbi an Iyad ibn Laqid an Jahdamah Jahdamah sahabiyah ada seorang sahabat perempuan ghayyara Nabi sallallahu alaihi wasallam ismaha yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ubah dan ganti namanya. Semula namanya Jahdamah kemudian setelah e, diganti oleh Nabi fasammaha Laila. Maka namanya setelah Nabi ganti adalah Laila. Jadi adalah istrinya Bashir. Ya, Bashir bacanya seperti Badia Dan Basir ini juga adalah seorang yang Nabi ubah namanya. Ya, samahu bihi sallallahu alaihi wasallam. Nabilah yang memberi nama dia dengan nama Bashir. Taghiran li ismihi. Ya, karena mengubah namanya. Nama aslinya adalah Zahman. Desak-desaan. Ya. Nama aslinya Zahman. Artinya desak-desaan diganti dengan Bashir. Artinya pemberi kabar gembira. Ibn Khososiyah. Nah mansub dinisbatkan kepada Khososah bin Amr ibn Ka'ab. Kemudian uh, eh, anak itu sudah. Ya. Kemudian hadis yang keempat dari hadisnya Anas qala Tirmidzi rahimallahu taala hadasana Abdullah bin Abdurrahman. <clears throat> Abdullah bin Abdurrahman ibn Fudail ibn Bahram As-Samarqandi Ad-Darimi. Dia adalah penulis Musnad Ad-Darimi kitab hadis yang terkenal. Ini kalau kita sebut ad mungkin lebih familiar. Namun nama aslinya ya, malah tidak tahu. Abdurrahman, Abdullah bin Abdurrahman bin Fudail. Qal akhbaruna Amr ibn Asim al-Kulabi atau al-Kilabi al-Abasi al-Basri al-Hafid. Ya, Amr ibn Asim ini mengatakan katab tu'an Hamad ibn Salamah aku mencatat hadis dari Amr bin Salamah sebanyak 10 ribu lebih hadis. Maka dia berarti seorang murid seniornya Hamad bin Salamah. Qal akhbaruna Hamad bin Salamah. Ya, qal akhbaruna Humaid At-Tawil an Anas bin Malik. Nah, demikian yang kita baca dan kita kasih kesempatan malam hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una fa'na bima tanah